Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada hukum membuang sebuah sebagian lafaz hadis. Jadi hadisnya panjang kita buang sebagiannya, kita sebutkan sebagiannya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh selama tidak merusak makna. Paham ya? Hukumnya boleh selama tidak merusak makna. Kalau merusak makna dilarang hukumnya. Nam seperti kemarin sudah kita lewati, na barakallahu fikum. Contohnya adalah seperti apa? Eh, seperti kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah. Na barakallahu fikum, Ummu Sulaim itu ya. Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi junub, mandi janabah jika dia mimpi basah? Kata Rasulullah, "Na'am." Enggak berhenti di situ. Kalau antum menyebutkan berhenti di situ keliru. Harus sebutkan sempurna. Na'am idza ra'atil ma, ya kan? Na'am idza hiya ra'atil ma. Kalau dia melihat air, barulah dia wajib mandi menunjukkan bahwasanya pemotongan lafaz hadis diperbolehkan selama tidak merusak makna. Seperti contohnya, antum berdalilkan na barakallahu fikum innamal a'malu binniyat. Sempurna belum hadisnya? Belum sempurna kan? Boleh kenapa? Karena innamal a'malu binniyat enggak merusak makna. Paham ya? Enggak harus antum sebutkan sampai terakhir hadis. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ada contoh yang lain kemarin kita sebutkan adalah ketika ada salah satu sahabat yang waktu itu nah berlayar ya, di sebuah lautan gitu ya. Ternyata dia membawa bekal sedikit air. Bertanya ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami tidak membawa air kecuali sedikit. Kalau seandainya kami pakai untuk wudhu, kita kehabisan air dan haus. Tapi kalau seandainya kita Nah barakallahu fikum. Naam. Eh, kalau seandainya kita berwudu maka air tersebut habis dan kita kehausan. Apakah boleh kita wudu dengan air lautan? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al hilu maitatuhu. Ini harus sebutkan lafaz ini. Yang disebutkan apa? Bukan al hilu maitatuhu tapi at-tahuru ma'uhu. Karena syaitnya sini. Air laut itu suci airnya. Kalau kalau seandainya itu air minum yang di bawah itu diminum nggak masalah wudhu dengan air laut itu maksudnya. Nah, lafaz itu harus sebutkan karena kalau nggak sebutkan rusak. Kita ambil yang berikutnya, asal salisu yang ketiga, alla yakuna waridan dan bayani sifati ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin. Hendaknya pembuangan tersebut pembuangan lafaz tersebut dilakukan manakala tidak datang eh, hendaknya pembuangan tersebut tidak datang dalam rangka apa? tidak datang dalam rangka menjelaskan sifat ibadah tertentu, baik ibadah berupa ucapan ataupun perbuatan. Maksudnya yang dibuang lafadznya itu bukan lafadz yang berkaitan masalah apa? Menjelaskan ibadah tertentu. Seperti bacaan tasyahud misalkan. Bacaan tasyahud mau tidak mau kan sempurna. At-tahiyatulillah sampai selesai itu kan? Itu kalau cuman antum sebutkan at tok gitu dilarang. Kecuali nanti disebutkan di disebutkan apa? Disebutkan nanti syarat-syaratnya kecuali kalau antum lafadz apa? At-tahiyatulillah titik-titik ila akhir hadis. Ada lafaz ila akhir hadis boleh. Paham ya? Oleh karena itu seringnya di artikel tulisan Arab itu kalau antum perhatikan baik-baik, biasanya hadisnya enggak sempurna. Innamal a'malu binniyat dalam kurung al-hadis. Al-hadis ini maknanya apa sih? Al-hadis ini maknanya ikra'il hadis atau kamilil hadis atau ila akhir hadis. Itu boleh. Tapi kalau cuman at-tahiyatulillah titik langsung di kurung itu enggak bisa. Karena apa? Menjelaskan bacaan tasyahud tadi itu. Paham maksudnya? Nah, kita lihat. Misal hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, seperti contohnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul" Apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, duduk apa ini maksudnya? Tasyahud. Maka hendaknya dia mengatakan at-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sempurna enggak ini? Sempurna. Nah, ini enggak boleh antum putus atau antum potong kecuali dikasih titik-titik kemudian kurung al-hadis. Intinya adalah lafaz al-hadis. Karena makna al-hadis itu adalah sempurnakanlah hadisnya. Paham maksudnya? Seperti terkadang ayat juga gitu kan? Ayatnya misalkan na barakallahu fikum alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi titik titik al ayah. Ucapan al ayah itu bacanya mansub ya, al ayata, al hadisa. Artinya ikra'il ayata atau akmilil ayata. Apa maksudnya? Seperti itu. Naam. Fala yajuzu hatfu syai'in min hadzal hadis. Enggak diperbolehkan membuang sedikit pun dari hadis ini. Kenapa? Li ikhlalihi bi sifatil masyru'ah illa an yushira ila anna fi hatfan. Karena akan merusak. Eh? Karena merusak sifat yang disyariatkan. Kecuali kalau dia mengisyaratkan di dalam penyebutan tersebut ini ada pembuangan. Kalau dia ngomong kayak gitu enggak masalah, tapi kalau enggak ngomong cuman at tok gitu boleh enggak? Enggak boleh. Arabi yang keempat ayyakuna min alimin bil madlulatil alfat. Hendaknya pembuangan tersebut muncul dari seorang alim, seorang yang berilmu tentang apa? Yang mengilmu tentang apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Paham ya? Nam ayyakuna min alimin bimadlulatil alfat. Hendaknya muncul pembuangan tersebut dari orang alim, orang yang berilmu mengetahui tentang apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Tahu gitu loh. Paham ya? Wa may yukhil hatfuhu bil ma'na wa ma la yukhil. Dia mengetahui yang akan rusak apa maknanya kalau dibuang dan yang tidak rusak kalau dibuang. alla yahdhif. alla yahdhif ma yukhil bil ma'na min ghair syu'urin min dhalik. Kenapa kok harus muncul dari orang yang alim, orang yang berilmu agar tidak apa? agar dia tidak membuang lafaz yang justru merusak makna tanpa dia rasakan. Apa maksudnya? Tujuannya kenapa harus sumbernya dari orang orang alim, orang yang berilmu? Karena tujuannya apa? Agar dia nanti ketika membuang itu enggak apa? Enggak enggak merusak makna pembuangan tersebut. Dalam keadaan dia tidak merasakannya. Al-khamisu yang kelima, alla yakuna rawi mahallan lituhmah. Hendaknya perawi yang membuang tadi itu bukan perawi yang eh, yang apa yang dia itu tertuduh. Paham ya? Perawi yang seringnya tertuduh, maksudnya tertuduh itu dituduh dengan hafalannya lemah atau hafalannya nanti tidak apa tidak kuat sehingga kalau dia itu nanti kok meringkas hadis orang nggak percaya. Orang ini memang nggak hafalannya memang nggak kuat ya. Eh, jadi dia nggak percaya gitu loh. Apa maksudnya nih? Nah, jadi perawi yang membuang tersebut hendaknya nah bukan perawi yang dijadikan tempat tuduhan. Nah, ya tuduhan itu orang itu menyangka dia itu jelek hafalannya. Itu loh paham ya? Karena nanti kalau seperti itu orang enggak akan terima. Kita lihat. Bihaitsu yadun bihi su'ul hifdz. Bihaitsu nam yudan atau yadun? Bihaitsu yudan bihi su'ul hifdzi in ikhtasarahu. Karena apa maksudnya? Ada maksudnya orang tersebut hendaknya bukan orang yang tertuduh. Maksudnya dalam artian tuh bukan orang yang Naam barakallahu fikum dicurigai perawinya. Dari sisi apa? Dari sisi naam diduga atau disangka jeleknya hafalannya kalau seandainya dia meringkasnya. Karena kalau orang yang tidak kuat hafalannya kemudian dia meringkas itu orang akan berpandangan jelek hafalannya. Itu paham ya? Seperti itu. Awiz ziyada fihi in atammahu atau tertuduh bahwasanya apa? Oh dia nambah-nambahi dia. Nah, kalau dia menyempurnakan dia nambah-nambahi karena hafalannya lemah pada itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu tuduhannya tadi itu. Karena hafalannya enggak kuat, hafalannya jelek, sehingga kalau mengurangi dituduh buat dia ini enggak enggak benar ini misalkan. Kalau ternyata oh, nambah-nambahi, wah ini berarti kalau dia baca sempurna, wah berarti ini nambah-nambahi, tambahan dari dia. Li'an ikhtisarahu fi hadhil hal karena meringkas eh, karena perbuatan dia meringkas hadis, membuang sebagian lafaz hadis pada dalam keadaan seperti ini, yastalzimu ataraddud fi qabulihi. Mengharuskan apa? Bimbang muncul kebimbangan di dalam menerimanya. Fayad'u fihi al-hadis. Akhirnya apa? Hadisnya pun melemah dengan sebab apa? Kebimbangan tersebut. Wa mahallu hadha syarti fi al kutub mudawwanah al-ma'rufah. Syarat ini perhatikan baik-baik. Syarat ini diletakkan bukan pada kitab-kitab yang sudah tersusun yang sudah diketahui. Karena kalau sudah disebutkan dalam kitab-kitab tertentu, itu biasanya orang tahu gitu loh. Kenapa? Li'annahu yumkinu rujuk' ilaiha fa yantafi taraddud. Karena yang namanya kitab-kitab yang sudah disusun, sudah di Bukukan gitu biasanya, mungkin untuk kembali kepada aslinya dan hilanglah ke naam kebimbangan. Paham ya? Jadi syarat ini yang terakhir ini, syarat masalah perawinya hendaknya bukan orang yang tertuduh, nah bukan tempat orang yang nah barakallahu fikum eh, berburuk sangka dengan orang tersebut, maka nah baru diperbolehkan. Tapi kalau seandainya eh, dia tertuduh dengan apa hafalan jelek dan semisalnya, maka hendaknya naam tidak melakukannya. Fa'idah tamat hadis surut jaza ikhtisaruhul hadis. Apabila sempurna syarat-syarat ini maka diperbolehkan meringkas hadis. Wala siyama taqti'uhu lil ihtijaj. Terlebih-lebih lagi memutusnya atau memotong hadis tersebut untuk berhujjah. Bi atin minhu fi mawdhi'iha. Dengan apa? Dengan masing-masing potongan pada tempatnya. Misalkan seringnya antum jumlah itu ya, semua amalan tergantung dengan niatnya. Dalilnya apa? Innamal a'malu niat. Potongan enggak? potongan boleh. Karena cocok itu ya, tepat. Naam. Faqad fa'alahu katsirun minal muhaddisin wal fuqaha dan sungguh telah mengerjakan banyak sekali dari kalangan muhaddisin wal fuqaha. Wal aula dan yang lebih pantasnya lebih berhak lagi atau lebih aulanya an yushira 'inda ikhtisaril hadis. Hendaknya ketika meringkas hadis dia mengisyaratkan ila anna fi ikhtisaran. Nah, barakallahu fikum maksudnya dia perawi yang meringkas hadis tersebut hendaknya mengatakan ini ada yang diringkas. Paham ya? Nah, maksudnya hadis ini diringkas itu loh, enggak sempurna. Fayaqul ila akhir hadis. Dia mengatakan hingga akhir hadis. Au na'am barakallahu fikum nam atau apa itu? Aw apa? Hmm? Dzikr al-hadis itu ya. Nam au dzikr al-hadis wa nahmu. Intinya apa? Nah, sebagaimana hadis disebutkan atau ila akhir hadis. Naam. Atau jamaah atau itu atau ila dzikril hadis yang jelas. Nah, barakallahu fikum konteksnya harus diperhatikan baik-baik, lebih selamatnya, lebih amannya kalau antum meringkas hadis itu dikasih titik-titik kemudian al hadis. Maksudnya sampai sempurna hadisnya gitu. Paham ya? Itu lebih aman karena apa? Karena kita merujuk pada ringkasannya kemudian kalau seandainya mau menyempurnakan melihat hadis aslinya. Paham maksudnya insyaallah ya? Paham insyaallah ya?